Kayaknya soalnya mengerikan semuanya. apakah pemberangkatan relawan relawan jihad ke Rohingya saat ini ada instruksi dari pemerintah kalau tidak apakah termasuk ketidaktaatan kepada pemerintah sebatas pengetahuan saya pemerintah kita melarang tidak mengizinkan yang seperti ini Tayyip Barakallahu dan tidak ada fatwa ulama yang muktabar yang menyatakan adanya jihad di Myanmar. Tidak ada. Jihad itu ada hukum-hukumnya. Kaum muslimin harus punya kekuatan yang sepadan. Tidak sembarangan ya, Pak. Ketika yang uh, ada jihad yang syar'i, yang di luar tempat itu izin penguasanya. Ketika penguasanya mengizinkan berangkat bersama dengan penguasa atau seizin penguasa. Lah ini di sononya bukan jihad yang syar'i. Di sininya tidak ada izin penguasa. Maka yang berangkat itu melanggar syariat. Barakallahu Jangan salahkan siapa-siapa kalau diciduk. Penguasa punya hak untuk itu. Itulah wewenang pemerintah. Kalau yang hidup itu sekelompok kaum muslimin akan muncul kondisi yang lebih chaos lagi. Ya kan? Sekelompok uh, manusia kaum muslimin apa gitu menamakan dirinya aliansi apa gitu. Terus nahan kalian, ribut. Huh? Tambah chaos yang punya wewenang untuk menghentikan dan memajukan pemerintah. Barakallahu Naam. Mohon nasihatnya Ustadz Mogok kerja dalam perusahaan Dalam rangka menurut sesuatu Dalam perusahaan Apakah masuk dalam bab tidak memuliakan pemimpin Caranya yang tidak syari Caranya yang tidak syari dalam Islam itu menuntut sesuatu bukan dengan cara aksi, bukan dengan acara bukan dengan cara aksi demo atau aksi mogok. Tidak. Itu bukan cara-cara Islam. Langsung menuju ke yang bersangkutan yang berkompeten dalam bidang itu di perusahaan tadi yang datang ke sana adalah orang-orang yang mau tabar di perusahaan tadi bicarakan baik-baik, musyawarahkan baik-baik, tuntut dengan tuntutan yang sesuai dengan aturan yang ada. Bismillah. Dipenuhi alhamdulillah kalau belum sabar. Paling tuntutannya UUD. Ya ya. Ujung-ujungnya dunia, mungkin harta dunia, mungkin tahta dunia, mungkin minta naik gaji atau minta naik jabatan, ujung-ujungnya dunia sudah melanggar syar'i yang dicari cuma dunia rendah banget Allah musta'an <clears throat> Bolehkah menabung? Saya takut di saat mati akan dihisap tentang harta yang anak simpan tersebut. Tapi kalau ya sering hutang, kalau ada keperluan, apakah boleh menabung? Jawabannya boleh menabung. Menabung atau dengan bahasa menyimpan harta. Selama satu kewajiban-kewajiban agama sudah antum penuhi harta kamu kena zakat, sudah kamu keluarkan zakatnya. Ah, kamu ada tanggungan-tanggungan yang wajib, nafkah istri, nafkah anak, nafkah orang tua, dan segala macam orang-orang yang kamu tanggung, sudah kamu penuhi semuanya, ada sisanya, boleh kamu tabung. Niat menabungnya atau kamu simpan dalam rangka untuk kepentingan kebaikan berikutnya. Tabung untuk nafkah berikutnya, ditabung untuk uh, barakallahu fikum infak fisabilillah tabung mau berangkat haji mau berangkat umroh tabung untuk perkara yang mubah mau beli mobil membangun rumah tafadhol selama bukan dalam perkara kemaksiatan barakallahu tidak ada masalah eh, terkait dengan masalah hisap jelas akan dihisap selama kita pergunakan harta itu untuk perkara yang ma'ruf perkara yang baik maka hisapnya pun juga baik tapi ketika digunakan untuk perkara yang sia-sia, perkara yang israf, tabdir, perkara yang haram, hisapnya pun juga haram. Barakallah. Naam. <clears throat> Tapi nabungnya di rumah aja ya. Jadi kalau terlalu banyak takut hilang, boleh boleh menyimpan uang di bank dengan tanpa mengambil ribanya. mm <clears throat> Apakah boleh wanita sholat hanya dengan menggunakan baju jubah dan memakai kaos kaki dan jilbab? Ini pakaian haji jika keluar rumah. Apakah harus ditambah dengan sarung? Cukup. Selama ketentuan telah terpenuhi. E, terkait dengan telapak kaki wajib ditutup. Karena kalau ditutup semuanya yang nampak hanya muka dan telapak tangan ketika sholatnya di hadapan wanita-wanita yang lainnya. Cukup. Tidak ada pakaian khusus untuk sholatnya wanita sama kayak kaum laki-laki. Barakallahu Apakah setiap pemimpin atau penguasa selain presiden seperti lurah, camat, bupati atau gubernur termasuk penguasa atau pemimpin? Jawabannya masuk. Dari mulai yang pusat sampai tingkat desa itu disebutkan oleh para ulama. Nah, masuk ya, Pak. Apakah kita tidak boleh menghujat atau membiarkan mereka padahal jelas-jelas mereka telah berbuat tercela atau korupsi? menghujat tidak boleh, mencela tidak boleh, mengumbar aib penguasa di depan halayak ramai tidak boleh. Ingkarul mungkar wajib. Caranya lain. Yang pertama dengan hati. Kamu nggak suka dengan tindakan tersebut. Kalau kamu memiliki akses untuk ketemu dengan penguasa, maka ingkarul mungkar, nahi mungkar terkait dengan penguasa itu empat mata dengan penguasanya. Kamu dan beliau saja. Sampaikan. Diterima alhamdulillah kalau tidak sudah hmm, Anda telah memenuhi kewajiban, Anda telah menasihati yang ada. Ada caranya. Jadi bukan mendiamkan kemungkaran, ada cara untuk menasihatinya. Menasihati penguasa harus dengan hati. Harus dengan tidak boleh dengan aksi. Kemudian ketika menasihati dengan lesan harus sembunyi-sembunyi hanya empat mata dengan beliau saja berani lakukan tidak berani diam hati kamu yang mengingkari para kawan nah itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm <clears throat> Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap kebijakan pemerintah pusat yang bertolak belakang dengan kebijakan daerah seperti kas reklamasi di Jakarta, di mana pemerintah pusat ingin men terus meneruskan proyek reklamasi tersebut, tetapi pemerintah DKI terpilih menolak untuk meneruskan proyek tersebut. Masya Allah, itu urusan antar pemerintah. Antumnya, bok jangan pusing-pusing mikiri seperti itu. Hah? Ketika antum memiliki ide dan segala macamnya, idenya antum disalurkan ke wadah resmi pemerintah. Bukan dengan cara turun di jalan-jalan, itu membuat ruwet yang lainnya. Antum punya ide sampaikan ke pihak yang terkait. Ini menampung aspirasi masyarakat. Sampaikan sana. Ada tempatnya barakallahu itu. Negara mau pusing, ya, usah mikir macam, Hah? Doakan yang terbaik untuk negara ini. Semoga dikasih yang terbaik untuk negara ini barakallah. Masya Allah, kurang lima menit. Ya, sama setengah dua kan? Hah? Oh, ditambahi sama beliau. Masya Allah. Pantesan kok air minumnya ditambahin terus. <laughs> apakah tidak membayar pajak termasuk tidak patuh kepada penguasa? Nah, ya kan, terkait dengan masalah pajak yang dibebankan oleh pihak penguasa yang difatwakan oleh para ulama una ialah diberikan kepada mereka. Diberikan kepada mereka. Kalau itu hak maka hak, kalau perkara yang batil itu urusan mereka. Barakallahu fikum mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk walaupun diambil harta kamu dan dipukul punggung kamu fasma wa ati dengarkan dan taati ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fatwa dari Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dan para ulama yang lain ditunaikan Bolehkah membeli kucing untuk dipelihara khilaf di kalangan, di kalangan para ulama yang raji insya Allah boleh untuk dipelihara bukan untuk dimakan karena hukumnya haram ya dipelihara dengan ketentuan harganya normal tidak sampai membuang-buang harta benda kucing satu satu miliar seratus juta nggak boleh ya kalau harga lima ratus juta itu masih wajar karena dia kucing tertentu yang memang ada sisi indahnya gitu sewajarnya untuk dipelihara barakallahu fikum. Uh, syarat yang berikutnya harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Hati-hati ya, dalam sebuah hadis ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Di biawa di di, kerangkeng gitu. Dikasih makan tidak, dilepaskan juga tidak. Maka dia diancam dengan neraka dikarenakan seekor kucing tadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bisawab. Hmm. <clears throat> Saya sering melihat ikhwah dalam sholat Yaitu duduk tahiyat akhirnya sama seperti duduk pada tahiyat awal Mau dijelaskan Ustaz apakah duduk tahiyat tersebut dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya dua saja atau selainnya. Tapi terkait dengan masalah ini hukumnya sunnah bukan rukun sholat bukan perkara wajib dalam sholat. Ketika sholat itu memiliki dua kali tasyahud, punya dua tasyahud, maka tasyahud awal itu namanya iftirash. Tasyahud yang kedua akhir namanya tawarruk. Ketika ada orang yang di tasawuf awal tawarruk, tasawuf akhir iftiros dibalik, nggak ada masalah. Itu hukumnya sunnah. Atau duduknya iftiros terus kayak tasawuf awal terus nggak ada masalah. Itu hukumnya sunnah. Barakallahu Difahami insyaallah ya. Cuma diingatkan ya ki afdalnya tahiyat pertama itu tawa iftiros kayak tasawuf awal itu. Yang terakhir tawarruk Barakallahu Jangan dibalik-balik. Itu afdal saja, bukan perkara wajib, bukan perkara sunnah, bukan perkara rukun. Wah, wah, wah, wah, wah, ini bahaya ini. Bagaimana hukumnya seorang ummahat yang sudah taklim, sudah pakai cadar, menyukai suami orang lain? Dalam keadaan ummahat tadi masih istrinya orang lain juga. Bagaimana pula hukumnya seorang suami yang suka membicarakan wanita yang lain di depan istrinya, walau hanya sekitar guyonan? Bahaya ini. Fitnah besar, barakallahu fikum ya tidak boleh ditutup serapat-rapatnya itu suaminya orang lain kamu sudah punya suami sendiri yang ikhlas dalam berumah tangga tadi ya nah, kalau kamu sukanya jelalatan pandangan matanya itu akibatnya akhirnya eh, lihat yang lainnya lebih tampan-tampan lihat suaminya jadi jelek Makanya ghadul basar, tundukkan pandangan kamu wahai para akhwat, wahai para ummahat. Tundukkan. Jadi qanaahlah pada suami kamu ini. Cintai dia sepenuh hati. Disitulah ladang pahala bagi kamu. Suamimu ini surgamu atau neraka bagi kamu. Barakallahu Tindakan kamu yang mencintai laki-laki yang lain padahal punyanya wanita yang lain itu berbahaya. Akan membuat kamu nanti nggak lagi mencintai suamimu, malas-malasan dalam mengkhidmat suamimu, malas-malasan dalam menunaikan hak hak sang suami, eh? jatuh dalam cinta yang terlarang, namanya mahabbatun muharramah. Dosa itu, hati-hati. Kalau kamu teruskan, teruskan, teruskan bahaya. Ujung-ujungnya apa ini? Selingkuh. Kamu senang pil akhirnya. nggak ada pil, nggak bisa hidup. Hati-hati. Tahu pil ya? Bukan tablet ini pil pria idaman lain. Hati-hati. Itu bahaya. Ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik perzinaan. Hati-hati. Barakallahu fikum. Naam, sehingga apalagi uh, sudah taklim, sudah mengenakan hijab sunnah itu harus menjaga diri. Jangan engkau kotori ilmu itu, jangan kamu kotori sunnah Rasul yang mulia, hijab itu dengan tindakan-tindakan yang haram, yang dosa barakallahu juga yang laki-laki juga begitu. Nek laki-laki itu boleh nikah lagi. Jadi jangan cuma mencintai istrinya orang. Ada apa? Mending atau mencari yang lain wanita yang kedua, ketiga dan keempat dalam proses poligami yang indah itu boleh. Ya, senengnya kok sama istrinya orang. Itu dosa ya, Cinta terlarang gitu. Mahabbatun muharramah. Wanita nggak boleh poliandri, cukup satu. Tapi kalau laki-laki bisa boleh, boleh poligami. Barakallahu fikum. Poligami saja. Jangannya seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi jangan poligami sama istrinya orang. <laughs> itu hukumnya haram ya. Nah, hati-hati ya. Ini pintu-pintu syaitan ditutup rapat-rapat, jangan dibuka, jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Bahaya. Berbahaya. Barakallahu Wallahul musta'an. Juga terkait dengan yang akhwat yang belum-belum menikah itu hati-hati. Jangan macam-macam mempermudah-mudah interaksi dengan lain jenis. Yang masih ABG-ABG juga ini, hati-hati. Jangan macam-macam, jangan berani-berani bermudah-mudah interaksi dengan yang lawan jenis. Itu bahaya itu. Pintunya sangat mengerikan, setannya banyak. Apalagi zaman sekarang ini para fikum. Hati-hati apalagi sudah taklim, sudah belajar, sudah ngaji, sudah ngerti ilmu, sudah menggunakan pakaian sunnah dan segala macamnya. Hormati ini semuanya. Barakallahu fikum. Kalau sudah kepengen nikah sudah, bilang sama Abi. Wah. Ah. Aduh, Bah. Zaman di Bah. Kenapa, Le? Aduh, Bah. Ya sudah, ayo carikan nikah, sudah aman. Ya, Pak ya. Hati-hati jangan membuka celah-celah semacam ini barakallahu fikum. Itu kenapa dalam Islam wanita ketika keluar rumah menggunakan hijab yang lengkap supaya nggak menimbulkan fitnah. Itu kenapa tidak boleh ada ikhtilaf laki perempuan bukan mahramnya dan yang lain-lainnya. Ketat aturannya. Dikarenakan ini kekuatannya sangat mengerikan, saling saling menarik ini. Kalau dibiarkan menakutkan barakallahu fikum fitnah terbesar adalah kaum wanita. Wanita itulah yang bisa meluluhkan sosok laki-laki. Walaupun dia laki-laki yang teguh, yang tabah pendiriannya, yang kuat manhajnya, kenceng begitu. Kalau sudah kena yang namanya wanita, langsung rayu. Terhempas. Inna kaidahunna azim. Inna kaidakunna azim tipu daya kamu itu sangat besar. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Itu yang dikatakan sama Rasul ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa meluluhkan seorang laki-laki yang tabah melebihi kaum wanita. Hati-hati, jangan jadi fitnah. Jangan jadi fitnah. Islam memberikan wadah yang syar'i menikah. Menikah karena sudah khawatir jatuh dalam perkara yang haram, segera menikah itu halal Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Hal-hal yang membahayakan juga tinggalkan ya, Pak. Ada yang bertanya tadi bagaimana Ustadz e, seorang istri kerja di apa tadi yang online online tadi itu, yang online e, pelanggannya laki perempuan semuanya Allah musta'an. Nah ini menjadi operator online Masya Allah, operator ya Pak. Bayangan saya operator itu ya harus keluar rumah ya. Iya betul ya. Apa di rumah aja? Oke oh, iya, di rumah ya. Masya Allah. anaknya harus di, eh, di, di, di luar, di studio mana gitu jadi operator. Nah, di rumah ya. Tapi ini jadi masalah pelanggannya macam-macam ini. Kalau betul-betul di rumah, perkaranya mubah, bukan perkara yang haram di rumah dan hanya untuk kaum wanita labas. Ini biasanya kalau ini tuh apa ya operator ini? dampaknya apa yang dikerjakan oleh orang Oh juara juara men, Masya Allah Terus pakainya tadi itu hmm. Nah itu untuk perempuan saja Hanya untuk perempuan saja Bahaya Jangan membuka pintu sembarangan Saya tanya banyak Laki-laki laki-laki perempuan-perempuan Barakallahu fikum. Jangan <clears throat> kuni operator tuh ya terkait dengan masalah itu operatornya simpati, operatornya XL, operatornya XC seperti eh dan gitu ya. Oh, Masya Allah. Ya mohon maaf. Tidak pahamnya layadur dan membahayakan. <clears throat> pahamnya juga bukan fadilah jangan bangga. Allah Berarti ya. Allahu a'lam Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya apakah termasuk tidak taat kepada ulama bila seorang Ustadz berkata hari ini taklim jam sekian. Kalau Ikhwan mengatakan Afwan Ustaz, bagaimana kalau jam taklimnya diundur Ustaz karena ini dan itu uh, uzur begitu. Kami ingin, ingin belajar ini Ustaz, kita pilih Ustaz supaya kamu dipahami. Apakah termasuk sikap mengatur Ustaz pada poin-poin di atas? Jawabannya kalau sifatnya itu ialah bermusyawarah, berkoordinasi dengan ustadznya, labas. Yang menentukan nanti ustadznya kitabnya apa, temanya apa, mulainya apa itu ustadznya yang ngerti ilmu. Nah, kalau kamu yang ngurus, nggak bisa ustadz, temanya ini aja. Nah, kamu ini siapa? Mesti belajar. Tapi kalau ngasih masukan-masukan labas nggak ada masalah. Misalkan di Cimahat, diadakan dars umum pada maghrib e, sampai isya tiap hari apa Ustaz usul? Gimana kalau kita ngasih buku ini? satu usul, lah ditampung itu namanya musyawarah ya, kan? koordinasi. Ustaz yang baik akan menerima usulnya para ikhwan. Nanti dipilih. Ya, tema ini, ini, ini, ini. Nanti kitabnya ini, ini, ini. Yang mengatakan kitabnya ini, ini, ini itu para ustadz yang tahu ilmunya. Barakallahu Selebihnya antum berusaha sekuat tenaga untuk menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Sudah ya? Nah, Yang lain-lainnya enggak eh, uh, terkait dengan tema. Saya kira cukup sekian ya, Pak. Cukup ya? Cukup ya? Udah oh, pada ngantuk deh. Udah pada ngantuk deh. Cukup ya, Pak